بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله Rahimani rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab Tauhid li fadilati Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada babun tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah Syekh rahimahullah taala menjelaskan tafsir itu maknanya adalah al-kashfu wal idah penyingkapan dan penjelasan Itulah makna tafsir di sini. Maka kita akan menyingkap dan menjelaskan secara lebih detail tentang makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Dan ini adalah sebuah penyusunan bab yang sangat bagus. Setelah sebelumnya kita membahas tentang kewajiban mentauhidkan Allah, keutamaannya, dan kewajiban berdakwah kepadanya. Kemudian disusul dengan perincian maknanya. Jadi setelah kita memahami kedudukannya, keutamaannya dan kewajiban berdakwah kepadanya, maka tentu kita harus memahami perinciannya. Karena nggak mungkin kita bisa mengamalkannya, tidak mungkin pula berdakwah kepadanya tanpa memahami rinciannya. Dan jemaah sekalian di sini ada satu faidah. Dikatakan para ulama perincian makna tauhid dan penjelasan tentang kesyirikan sampai ke dasar-dasarnya sampai rinci itulah salah satu perbedaan penting, perbedaan yang mendasar antara dakwah ahlus sunnah dan golongan-golongan yang lain. Karena banyak juga golongan-golongan yang lain mengklaim dia berdakwah kepada tauhid. Tapi ternyata tauhidnya itu hanya secara global. Hanya di permukaan. Iya. Misalkan golongan yang mengatakan golongan yang juga berdakwah bahwa Islam adalah agama tauhid atau mengajak kepada Islam dan meninggalkan agama selain Islam. Ini bahkan hampir semua golongan. Hampir semua golongan menyeru seperti itu. Ayo kita masuk Islam. Jangan mengikuti selain Islam. Islam adalah yang terbaik. Semua ajaran, semua agama, semua isma-isma, komunisme, kapitalisme, dan lain-lain semuanya salah, batil, kurang, tidak benar. Islam adalah solusi. Ini akan kita temukan hampir di semua kelompok. Iya kan? Kita temukan ini membantah komunisme atau agama-agama yang lain sering kita temukan. Tetapi ketika merinci persoalan tauhid, merinci macam-macam kesyirikan, itu tidak akan kita dapatkan kecuali pada ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Dan kitab tauhid dan secara khusus kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid syarahnya adalah contoh bagaimana Ahlu Sunnah wal Jamaah merinci penjelasan tentang tauhid. Tauhid rububiahnya, tauhid uluhiyahnya maupun tauhid asma wa sifat. Ya. Dirinci detail apa saja yang termasuk kategori kesyirikan. Dijelaskan secara rinci. Iya. Ini tidak akan kita temukan di dalam golongan-golongan yang lain. Kenapa jemaah sekalian? Karena di dalam golongan-golongan yang lain itu seringkali mereka berdakwah pingin banyak pendukung pengen banyak pendukung. Itu adalah tujuan utama banyak golongan tersebut. Nah, ketika mereka membahas tauhid secara terperinci, banyak orang yang akan tersinggung. Iya. Banyak orang yang akan tersinggung. Karena masih banyak di tubuh umat Islam yang melakukan penyimpangan dalam persoalan tauhid tersebut. Seperti berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, masih percaya kepada jimat-jimat dan seterusnya. Masih banyak yang melakukan itu. Ya. Sehingga mereka akan mendapatkan penentangan yang sangat keras dari sebagian orang yang mengaku muslim. Makanya mereka tidak mau merinci. Dan yang lebih parah lagi, mereka sendiri tidak mengetahui rincian tauhid. Makanya jangan heran kalau antum dapati ada satu kelompok, masya Allah, ketika melawan komunis, melawan kristenisasi, dia terdepan. Tapi melindungi penyembahan terhadap kuburan, dia juga terdepan. Padahal sama-sama kufur. Sama-sama kufur. Sama-sama pelakunya murtad keluar dari Islam. Ya. Jangan antum heran. Melindungi menyerang komunis, membantah komunis, membantah liberal, dia terdepan. Tapi melindungi orang yang berdoa kepada kuburan, melindungi kuburan-kuburan yang disembah, diagungkan, dikeramatkan, dia juga terdepan. Ya. Subhanallah. Tapi kita syukuri di satu sisi, dan di sisi lain nggak boleh kita diamkan. Ya, kalau kita ketemu golongan seperti ini, bagaimana sikap kita? Pertama kita syukuri di satu sisi. Alhamdulillah, ada yang membantah komunis. Ini disyukuri, hal yang baik. Ada yang membantah liberal, hal yang baik. Tapi nggak boleh kita puji golongan seperti ini di depan orang, di depan orang-orang awam. Karena orang awam akan tertipu. Mereka mengira ini bagus. Ya. Dan di satu sisi harus kita bantah penyimpangannya. Dan kadang kita bantah penyimpangannya tanpa harus menyebutkan namanya. Tergantung sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Ya, Ini perlu fikih, perlu pemahaman yang baik. Tapi kemungkaran tidak boleh didiamkan. Kemungkaran tidak boleh didiamkan, harus kita bantah. Siapapun yang melakukannya. Tetapi kadang-kadang kita perlu menyebut namanya Kadang-kadang kita hanya membantah perbuatannya tanpa harus menyebut namanya atau organisasinya. Sesuai dengan maslahat dan mudarat. Ya. Karena merubah kemungkaran itu merubah kemungkaran tidak boleh malah memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Ya. Dipahami Allah taala. Baik. Jadi ini salah satu titik perbedaan yang mendasar antara dakwah ahlus sunnah dengan golongan-golongan yang menyimpang. Ya. Jadi jemaah sekalian, mulai dari bab ini sampai di akhir kitab adalah pembicaraan tentang rincian makna tauhid dan menyingkap detail hakikat kesyirikan. Ya. Masya Allah kita tinggal 61 bab. Ya, tinggal sedikit. Sudah masuk bab yang ke 6 atau ke 7 ya. Kurang lebih 61 bab lagi. Sedikit lagi. Kita masuk dalil yang pertama. Kalau rahimahullah wa qaulullahi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura Allah Subhanahu wa taala berfirman Orang-orang yang mereka sembah itu. Mereka sendiri mencari al-wasilah kepada Rob mereka, yaitu jalan untuk sampai kepada Rob mereka, yaitu amal soleh. Ayyuhum akrab, siapa di antara mereka yang paling dekat? Mereka berlomba-lomba. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut azabnya. Sesungguhnya azab Rabbmu memang harus ditakuti. Surat Al-Isra ayat 57. Surat Al-Isra ayat ke-57. Jamaah sekalian, inilah dalil yang pertama di dalam bab ini. di dalam Penafsiran ayat ini ulama menyebutkan tentang orang-orang yang disembah di sini. Siapa mereka? Ada dua penafsiran. Yang pertama, yang dimaksud orang-orang yang disembah di sini adalah Nabi Isa dan ibunya, demikian pula Uzair. Uzair disembah oleh orang-orang Yahudi. Nabi Isa dan ibunya disembah oleh orang-orang Nasrani. Dan nah, subhanallah, ini sebuah fenomena kesyirikan dan kekafiran yang mesti kita sadari hari ini. Ini bukan hal yang bukan sesuatu yang merupakan persoalan lama. Ini persoalan sampai hari ini. Sekarang antum hitung, ada berapa miliar umat Nasrani yang menyembah Nabi Isa alaihi salam dan ibunya Maryam. Ya. Jadi ini persoalan dibicarakan di masa dahulu dan sampai hari ini bukan sesuatu yang sudah basi dibicarakan. Karena ada kelompok-kelompok seperti itu. Wah, itu masalah kesyirikan sudah kuno, sudah basi. Sekarang kita jihad. Ya. Bagaimana jihad melawan Amerika? Padahal inilah kesyirikan yang terjadi di Amerika di mana-mana. Iya. Ini pendapat yang pertama. Maksud orang-orang yang disembah di sini adalah Nabi Isa, ibunya dan Uzair. Kata Allah, mereka sendiri mencari jalan kepada Rob mereka, yaitu mereka berusaha melakukan amalan-amalan ketaatan dan mereka berlomba-lomba siapa yang lebih dekat. Mereka mengharap rahmat Allah dan mereka takut azabnya. Maka kalau begitu mereka nggak patut disembah karena mereka sendiri menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini adalah celaan Allah kepada orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus, ibunya demikian pula Uzair yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Mereka sendiri menyembah Allah, kenapa kalian menyembah mereka? Ini yang pertama, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maksud ayat ini adalah berbicara tentang para jin. Para jin ini disembah oleh orang-orang Arab dahulu. Ternyata subhanallah, para jin itu mendapatkan hidayah. Mereka mendengarkan Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran, maka kemudian mereka mendapatkan hidayah. Tapi orang-orang Arab belum tahu mereka sudah masuk Islam mereka masih terus menyembah para jin tersebut. Dan para jin itu keislamannya baik. Keislamannya baik. Mereka benar-benar beribadah kepada Allah, berlomba-lomba mendekatkan diri kepadanya, mengharap rahmatnya dan takut azabnya. Maka bodoh sekali orang-orang yang masih menyembah mereka. Padahal mereka sendiri menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. ya. Yeah. Dan juga ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa yang mereka sembah itu tidak bisa memberi manfaat kepada mereka, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kenapa? Karena mereka sendiri mengharapkan rahmat dari Allah dan takut kepada Allah. Takut azabnya. Karena mereka tidak bisa memberi manfaat seperti menyelamatkan diri dari api neraka dan memasukkan ke dalam surga kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kesimpulannya adalah ayat ini mencela kaum musyrikin dan menunjukkan kebatilan penyembahan ke mereka kepada selain Allah dari dua sisi. Sisi yang pertama, yang mereka sembah itu juga menyembah Allah. Sisi yang kedua, yang mereka sembah sama sekali tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Tidak bisa memberi manfaat mereka sendiri mengharap kepada Allah. Bagaimana mungkin mereka bisa memberi manfaat kepada orang lain? Iya. Oleh karena itu, Syekh Nuthaimin rahimahullah memberikan kesimpulan. Kesimpulan dari ayat ini. Anna tauhid yatadammanul bara'ah minasyirik. Bahwasanya tauhid itu harus mengandung al-bara'ah minasyirik, berlepas diri dari kesyirikan. Seperti apa maknanya berlepas diri dari kesyirikan? Bihaitsu la yad'u ma'allahi ahadan. Yaitu seseorang tidak beribadah kepada seorang pun bersama dengan Allah. La malakan mukarraban wala nabiyan mursalah. Tidak kepada malaikat yang dekat, tidak pula kepada seorang nabi yang diutus. Tidak pula kepada seorang nabi yang diutus. Iya. Yeah. Kata Syekh, "Wa al-anbiya wal malaika lam yatabarra'u minasyirk. Mereka yang beribadah kepada para nabi dan malaikat belum berlepas diri dari kesyirikan. Jadi, kesimpulan ayat ini mencela orang yang menyembah orang soleh, menyembah para wali. Maka kalau ada yang mengatakan para wali kan nggak sama dengan berhala. Kami berdoa kepada para wali, bukan berdoa kepada berhala. Ayat ini adalah jawabannya. Ayat ini Allah mencela orang-orang musyrik yang beribadah kepada orang-orang soleh. Dan orang yang masih beribadah kepada orang soleh, Apakah dengan cara berdoa, menyembeli, bertawakal atau yang lainnya? Berarti dia belum berlepas diri dari kesyirikan. Balhum waqi'una fihi. Bahkan kata beliau, mereka jelas-jelas masih melakukan kesyirikan. Iya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa minal ajab annahum yad'una Manhum hum fi hajatin ila ma yuqarribuhum ila Allah taala. Dan yang sangat mengherankan kata Syekh, mereka berdoa kepada makhluk yang butuh untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Fahum gairu mustaghnina anillahi bi anfusihim. Maka makhluk yang dipanjatkan doa tersebut tidak bisa memberi manfaat kepada diri mereka sendiri melainkan dengan pertolongan Allah. Fakayfa yughnuna ghairahum? Maka bagaimana bagaimana mungkin mereka bisa memberi manfaat atau kecukupan terhadap selain mereka? Jadi ini juga sisi yang lain Syekh katakan ini sangat mengherankan. Ayat ini menjelaskan bahwa yang mereka sembah itu butuh kepada Allah. Butuh sesuatu yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Butuh rahmat Allah dan takut azabnya. Artinya apa? Kepada diri mereka sendiri saja, mereka nggak bisa beri manfaat, melainkan dengan memohon kepada Allah apalagi memberi manfaat kepada orang lain. Ya. Jadi, masya Allah, ayat yang mulia ini banyak sisi yang menunjukkan kebodohan orang-orang yang menyembah selain Allah, yang menyembah orang-orang soleh. Ya. Jemaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat ini. Para ulama menjelaskan di dalam ayat ini juga Allah menjelaskan kepada kita tiga pilar ibadah. Tiga pilar ibadah. Dan orang-orang soleh, para nabi dan rasul, para wali Allah yang dipuji di dalam ayat ini, ya, ini kan ayat bersifat pujian kepada mereka. Mereka beribadah dengan tiga pilar ibadah ini. Yang pertama, cinta kepada Allah. Menunjukkan mereka cinta kepada Allah, mereka ingin dekat dengan Allah. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Mereka berusaha mencari sebuah wasilah. Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu amalan ketaatan. Ayyuhum akrab. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Ini menunjukkan kecintaan mereka yang sangat kuat kepada Allah. Sehingga mereka pingin mendekat. Dan jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting bagi kita. Untuk mendekat kepada Allah harus ada wasilah. Harus ada wasilah. Apa wasilahnya? Ketaatan kepadanya Ketaatan kepadanya itu wasilahnya. Iya. Jadi orang yang ingin dekat dengan Allah, dia tidak melakukan amalan ketaatan, maka tidak mungkin dia sampai dalam derajat kedekatan dengan Allah. Iya. Sama halnya dengan orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dia sendiri tidak meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang pertama, cinta. Dan untuk menggapainya harus dengan amalan ketaatan. Yang kedua, mengharap rahmat Allah. Karena di sini dikatakan yarjuna rahmatahu. Mereka mengharapkan rahmat kepada Allah. Ini pilar ibadah yang kedua. Disertai dengan pengharapan terhadap rahmat Allah. Apa rahmat Allah jemaah sekalian? Rahmat Allah diantaranya adalah surga. Karena dalam hadis Qudsi, Allah mengatakan kepada surga, Anti rahmati arhamu biki man asya min ibadi. Wahai surga, engkau adalah rahmatku, aku merahmati denganmu siapa saja yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Jadi Allah memuji orang yang beribadah mengharapkan rahmat termasuk mengharapkan surga. Ya. Kemudian yang ketiga, takut azab Allah. Wa yakhafuna azabah. Mereka takut terhadap azab Allah. Apa azab Allah? Neraka. Dan azab-azab yang lain, azab kubur, azab di hari kebangkitan dan yang paling dahsyat adalah azab neraka. Jadi Dasar mereka beribadah karena takut neraka. Supaya Allah jauhkan dari api neraka. Ya subhanallah ini pujian. Makanya sangat bodoh kalau ada yang mengatakan itu berarti nggak ikhlas. Justru itulah hakikat keikhlasan. Beribadah kepada Allah karena cinta kepadanya, pingin dekat dengannya, karena pingin masuk dalam surga, karena dijauhkan dari api neraka. Itulah hakikat ikhlas. Kenapa? Karena itu semua kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ikhlas itu ketika seseorang mengharapkan balasan dari selain Allah. Bahkan musyrik, bahkan syirik. Kalau seorang mengharap masuk surga atau selamat dari api neraka dari selain Allah, itu adalah harapan yang syirik. Harapan yang syirik. Karena dia mengharap sesuatu yang hanya mampu dianugerahkan oleh Allah dia tapi dia harapkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah tiga pilar ibadah harus senantiasa menyertai kita. Allah puji orang-orang soleh, para nabi dan rasul dan para wali Allah di dalam ayat yang mulia ini karena beribadah dengan tiga dasar tersebut. Betapa pentingnya tiga dasar ini jamaah sekalian. Maka inilah yang selalu kita baca dan inilah rahasia urutan surat Al-Fatihah. Dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalamnya terkandung kewajiban mencintai Allah. Kenapa? Karena kita puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin disebabkan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan karena dia maha baik maka sudah sepatutnya kita cinta kepadanya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hamba harus mengharapkan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Itu konsekuensinya. Konsekuensi pengamalan terhadap makna Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian Malik Yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Maka hamba harus takut. Karena akan datang hari pembalasan. Dan benar-benar Allah tunjukkan kekuasaannya di hari itu. Dan Allah juga menunjukkan kemurkaannya yang tidak pernah Allah murka seperti itu selama kita hidup di dunia ini. Maka kita harus takut kepada Allah. Ini urutannya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yomiddin Tiga ayat kalau kita kaji secara mendalam di dalamnya terkandung cinta, harap dan takut kepada Allah. Baru kemudian iya kana budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Maknanya kami beribadah dengan tiga sifat yang terkandung di dalam ayat sebelumnya. Itu rahasia urutan surat Al-Fatihah. Ya. Dan jemaah sekalian, ini penting sekali, enggak main-main. Seseorang kalau dia hilang, hilang dari ibadahnya satu dari tiga hal ini, maka dia sesat. Maka dia akan tersesat. Iya. Orang yang beribadah hanya berdasarkan cinta. Dia enggak harap surga dan tidak takut neraka maka dia menjadi orang sesat. Dia menjadi orang sesat, ya. Termasuk golongan ahlul bid'ah yang berpendapat saya beribadah hanya berdasarkan cinta. Saya nggak harap surga, saya nggak takut neraka. Ya. Ini kesesatan. Karena jelas-jelas bertentangan dengan ayat ini. Ya. Ada lagi yang mengatakan kamu beribadah seperti orang jual beli saja. Ya. Mengharapkan keuntungan katanya. Ada lagi yang lebih buruk lagi ucapan mereka. Mereka mengatakan, nggak apa-apa saya masuk neraka, yang penting Allah ridho. Ya. Ini jelas kebodohan. Nggak mungkin kalau Allah ridho, kemudian Allah masukkan di tempat orang-orang yang Allah murkai. Ya. Dia pikir neraka jadi dingin. Ya. Kalau dia masuk jika Allah ridho. Ya. Subhanallah. Ini kebodohan. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua. Golongan yang kedua. Mereka beribadah hanya berdasarkan harap saja. Enggak takut. Prinsip utama mereka Allah Maha Penyayang. Jadi santai saja. Kita lakukan maksiat saja. Allah kan Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Maka mereka tersesat karena mereka tidak takut kepada Allah atau sedikit rasa takutnya dibanding harapnya. Iya. Mereka ini adalah golongan murjiah. Dia enggak peduli berbuat dosa. Toh Allah Maha Penyayang. Golongan yang ketiga, beribadah hanya berdasarkan takut. Kurang harapnya atau sama sekali tidak ada. Sehingga dia putus asa dari rahmat Allah. Dan bahkan dia mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Karena saking takutnya kepada Allah, nggak ada harapan lagi. Inilah golongan khawarij. Jadi ini persoalan serius hilang salah satu dari tiga hal ini, maka terjadi kesesatan dalam diri seseorang. Baik, ini pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Ya. Jemaah sekalian kita masuk ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi" innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali zat yang menciptakan aku. Surat Az-Zukhruf ayat 26 27. Inilah dalil yang kedua di dalam bab ini. Jamaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita ucapannya seorang imamul hunafa imamnya ahlu tauhid dan abul anbiya ayahnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam Allah wa khaliluhu ibrahim alaihi salam beliau berkata kepada ayahnya sendiri dan kepada kaumnya sendiri apa ucapannya? Ucapannya terdiri dari dua kalimat. Kalimat yang pertama mengandung an-nafyu, penafikan. Dan kalimat yang kedua mengandung al-itsbat, penetapan. Persis seperti makna la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kalimat yang memiliki dua rukun. An-nafyu wal isbat, penafikan dan penetapan. Apa yang beliau nafikan? Kata beliau, "Innani bara'um mimma ta'budun." Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Apa maknanya jemaah sekalian? Aku sama sekali tidak menyembah apa yang kalian sembah. Aku mengingkarinya, menyalahkannya, dan aku memusuhinya. Dan bahkan itu juga sudah terkandung makna aku memusuhi kalian. Ya, itu makna al-bara'ah, berlepas diri. Memusuhi, membenci, mengingkari bahkan juga memerangi apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi. Iya. Ini yang pertama. Kalimat yang kedua, beliau berikan pengecualian illalladzi fatarani. Kecuali Allah yang menciptakan aku. Kecuali zat yang menciptakan aku. Maknanya beliau menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang patut disembah. Subhanallah. Persis seperti makna la ilaha illallah. Maka jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita tauhid itu selamanya harus memiliki dua sisi. Tidak boleh hanya satu saja. Harus dua sisi, dua rukun. Pertama, berlepas diri dari penyembahan kepada selain Allah. Yaitu harus menyalahkan, mengingkari dan memusuhi sesembahan selain Allah dan orang-orang yang melakukannya. Bahkan harus memerangi apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, menetapkan al-ithbat yaitu meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut disembah. Ini persis seperti makna la ilaha illallah. Oleh karenanya jemaah sekalian, di sini kita diingatkan andai ada seorang yang mengaku muslim dia sudah rajin beribadah kepada Allah. Dia sholat, dia berpuasa, dia zakat, bahkan dia haji dia umroh, umroh berkali-kali, tapi jemaah sekalian, dia tidak menyalahkan orang yang menyembah selain Allah, maka dia kafir. Dia murtad seperti mereka, tidak ada bedanya. Kenapa? Dia belum bertauhid. Dia telah membatalkan tauhidnya. Iya. Karena dia belum mengamalkan kalimat la ilaha illallah yaitu bagian yang pertama la ilaha menafikan semua yang disembah selain Allah. Ya. Jadi harus dia berlepas diri dari penyembahan kepada selain Allah. Kalau dia membenarkan tidak menyalahkan orang yang menyembah selain Allah, berarti dia belum mengamalkan tauhid. Orang yang tidak mengamalkan tauhid, maka statusnya apa? Murtad keluar dari Islam. Batal tauhidnya, berarti batal Islamnya, batal imannya, dan seluruh amal ibadahnya pun menjadi batal. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat. Ya. Sama dengan orang yang mengatakan semua agama sama. Atau ada agama lain yang benar selain Islam. Sama saja dia membenarkan peribadahan mereka kepada selain Allah. Ya, terserah dia mau beralasan itu kan sudah dijamin undang-undang. Itu kan sesuai hukum internasional. Atau dia mengatakan itu kan adalah hak asasi masing-masing orang memilih sesembahan yang dia yakini, memilih agama yang dia sukai. Jamaah sekalian sama. Alasan apapun dia kafir, murtad keluar dari Islam. Dan aturan negara atau hukum internasional yang membolehkan untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan jelas-jelas bertentangan dengan syariat Allah. Enggak boleh kita yakini kebenarannya. Dan tidak pernah Allah memberikan kepada makhluk hak untuk memilih agama selain Islam. Kapan? Allah mengatakan hak manusia untuk memilih agama selain Islam atau hak manusia memilih sesembahan selain Allah. Enggak pernah. Itu bukan hak asasi. Kalau mereka mengatakan itu hak asasi, maka itu bukan hak asasi sesuai dengan ajaran Islam. Allah menetapkan Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya tidak akan pernah diterima daripadanya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Makanya harus kita waspadai ini seruan-seruan hak asasi manusia, nggak semuanya benar. Nggak semuanya benar. Mungkin ada yang bagus, ada yang baik, tetapi nggak semuanya. Ya, salah satunya seruan mereka, manusia itu bebas merdeka memilih agama, memilih keyakinan, memilih sesembahan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan keyakinannya. Itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Yang ada adalah man baddala dinahu faqtuluhu Siapa yang mengganti agamanya, bunuh dia. Artinya apa? Hukuman mati kepada orang yang murtad keluar dari Islam. Iya. Namun itu adalah hukuman yang hanya boleh diterapkan oleh pemerintah. Adapun kita masyarakat harus memberikan nasihat. Bukan menghukum tapi memberikan nasihat. Adapun menghukum hukuman mati itu hak pemerintah. Iya. Jadi kalau ada orang mengatakan, kan hak saya mau masuk Kristen, mau masuk agama apapun, maka kita nasihati dia, jelaskan kepadanya itu bukan hak Anda.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 Di sini ada sebuah penjelasan dan nasihat dari Syekh Ibn Taimin rahimahullah tentang hakikat tauhid dan kenyataan kaum muslimin yang sungguh masih banyak yang sangat jauh dari ajaran Islam yang paling mendasar ini. Ya, subhanallah. Tugas kita di samping mendakwahi orang-orang yang jelas-jelas kafir Ternyata kita pun harus mendakwahi orang-orang yang mengaku muslim yang tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir dalam hal kesyirikan. Maka Syekh rahimahullah taala berkata, وكذا يوجد في بعض البلدان الإسلامية من يصلي ويزكي ويصوم ويحج wa ma'a dhalika yadhhabuna ila al yasjuduna laha wa yarka'un Demikian pula kata Syekh fenomena yang sangat disayangkan sekali terdapat di sebagian negeri Islam mereka yang melakukan solat berzakat berpuasa dan berhaji. Tapi bersamaan dengan itu, mereka datang ke kuburan-kuburan, bersujud dan rukuk untuk menyembahnya. Ataupun sekedar berdoa kepadanya. Fahum kuffarun ghairu muwahidin. Maka sebenarnya mereka itu adalah orang-orang kafir, bukanlah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Wala yuqbal minhum ayu amalin. Dan tidak akan diterima dari mereka amalan apapun. Kenapa jemaah sekalian? Karena perbuatan dosa kesyirikan menghapuskan amalan. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 Allah menyatakan lain asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan syirik, maka terhapuslah amalanmu. Demikian pula dalam surat Al-An'am ayat ke-88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka melakukan syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Dan juga firman Allah, ma mana'ahum an minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini satu fenomena yang sangat disayangkan sekali terjadi di sebagian negeri Islam. Kemudian Syekh berkata, "Wahada min akhtari ma yakunu ala syu'ub al-islamiyah." Dan ini adalah bahaya terbesar yang menimpa masyarakat Islam. Perhatikan jemaah sekalian kalimat ini. Ini faedah penting yang bisa kita petik dari seorang imam besar ahlu sunnah wal jamaah di abad ini. Fakihul Asr Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin Rahimahullah Kata beliau Inilah permasalahan kaum muslimin yang paling besar Inilah bahaya terbesar yang mengancam kaum muslimin Apa itu? Dosa kesyirikan yang mereka lakukan ini jemaah sekalian, kalau orang paham agama ini, mengerti tauhid, mengerti ajaran Islam yang paling mendasar, dia pun tahu apa sebenarnya permasalahan umat ini yang terbesar. Ya. Kesyirikan. Kemudian dosa-dosa yang lainnya. Semua perbuatan dosa. Inilah yang membahayakan kita. Adapun makar orang-orang kafir, kekuatan mereka, usaha-usaha mereka memperkuat senjata dan membuat makar kepada kita sama sekali nggak berbahaya bagi kita. Sama sekali tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah ketika kita melakukan dosa. Allah menyatakan wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Andai kalian bersabar dan bertakwa, tidak membahayakan sedikit pun makar mereka kepadamu. Ya. Kalau sekarang apa? Wah, orang-orang Syiah sudah begini begitu, orang komunis sudah begini begitu. Orang-orang kafir Amerika, Rusia, Cina sudah bikin kekuatan ini sudah macam-macam. Ditakut-takuti kaum muslimin. Ya. Takut. Padahal bukan itu yang perlu kita takutkan jamaah sekalian. Yang perlu kita takutkan dosa-dosa kaum muslimin. Kenapa? Dosa-dosa itu menghalangi pertolongan Allah. Dan dalam sejarah Islam silahkan dibuka. Belum pernah kaum muslimin menang karena senjatanya lebih kuat dari orang kafir. Atau karena pasukannya lebih banyak dari orang kafir. Belum pernah. Belum pernah. Justru kaum muslimin Allah beri pelajaran ketika mereka merasa bangga dengan banyaknya jumlah mereka di perang Hunain. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ingatlah hari perang Hunain ketika kalian takjub dengan banyaknya jumlah kalian ternyata itu tidak menolong kalian sedikit pun. Berapa jumlah pasukan muslim perang Hunain? Jamaah sekalian? Hah? Berapa jumlah pasukan muslim? Hah? ribu itu jumlah orang kafir. Berapa jumlah pasukan muslim? Hah? Berapa? Perang Hunain. Subhanallah. <laughs> Perlu belajar sejarah lagi. Ya. Kaum muslimin ketika itu kurang lebih dua belas ribu. Orang-orang kafir tiga atau empat ribu. Tiga kali lebih kecil. Kaum muslimin tiga kali lebih besar. Ternyata di awal peperangan jemaah sekalian, kaum muslimin dipukul, mundur, kocar-kacir. Dikatakan para ulama, dikatakan para ahli sejarah, tidak tersisa yang tetap tegar, tinggal, berperang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali hanya sekitar 100 orang. Coba bayangkan. 12 ribu kocar kacir yang tersisa hanya kurang lebih 100 orang. Kenapa? Karena mereka takjub dengan jumlah mereka. Allah beri pelajaran. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum. Ingatlah perang Hunain ketika kalian bangga dengan jumlah kalian. Allah tidak suka membanggakan jumlah. karena bukan sebab itu kita menang. Lalu akhirnya para sahabat sadar mereka saling menasehati, mereka bertobat, baru mereka menang baru mereka bisa menang perangan Hunain. Ya, Enggak ada jemaah sekalian dalam sejarah, buka sejarah semuanya. Kaum muslimin enggak ada menang karena lebih banyak jumlah atau lebih kuat persenjataan tidak. Tapi karena apa? Pertolongan Allah. Pertolongan Allah didapat dengan apa? Dengan tauhid nomor satu. Kunci utama mendapatkan pertolongan Allah adalah tauhid. Idh tastagithuna rabbakum fastajabalakum pada perang Badar. Allah katakan, ingatlah ketika kamu beristighosah kepada Rabbmu, maka Rabbmu menjawab doamu itu. Istighosah kepada siapa? Rabbmu. Sekarang mereka beristighosah kepada siapa? Kepada para wali, kepada para nabi. Ya. Bagaimana mau mendapatkan pertolongan? Kata Syekh Nuthaimin, di perang Uhud. Insya Allah nanti akan kita datang penjelasan tentang kisahnya. Perang Uhud. Satu satu kesalahan kaum muslimin tidak taat kepada Nabi SAW. Satu dosa yang mereka lakukan tidak taat pada satu perintah Nabi SAW. Apa hasilnya? Luar biasa. Kaum muslimin mendapatkan pukulan berat di perang Uhud. Ya, walaupun tidak disebut kalah, tapi juga tidak menang dan banyak sekali korban. Banyak sekali korban termasuk paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muthalib. Kata Syekh Nasimin, itu baru satu. Baru satu pelanggaran kepada Nabi Muhammad, kepada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidak menang dan hampir saja kalah dan banyak korban. Maka bagaimana lagi dengan masa sekarang? Ya, luar biasa. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa menang? Makanya mimpi orang yang mau mengajak kaum muslimin berjihad dalam kondisi seperti ini. Ini bukan saatnya diajak berjihad, ajak taubat dulu. Ya. Ajak bertaubat, bahkan taubat dari dosa terbesar, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Jangan dulu bicara jihad. Itu persiapan utama sebelum berjihad. Persiapan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Baru mikir persenjataan. Ini sudah berpikir bagaimana kita siapkan senjata, siapkan fisik. Imannya, ketaatannya, ilmunya, dia belum siapkan. Padahal itu yang jauh lebih penting. Ini jemaah sekalian. Kalau kita ingin tahu masalah apa terbesar umat Islam, bukan karena orang-orang kafir sudah punya persenjataan hebat, bukan karena orang komunis, orang Syiah sudah makin banyak, bukan. Bukan itu permasalahan terbesar. Permasalahan terbesar adalah dosa-dosa kita, terutama dosa kesyirikan dan kekufuran. Itulah yang paling berbahaya. Makanya jemaah sekalian, senjata terbaik untuk menghadapi penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan ya di masyarakat kita adalah dengan ilmu, dengan menyebarkan ilmu yang sahih, terutama ilmu tauhid, ilmu tentang sunnah Nabi SAW. Wasallam. Inilah yang menjadi masalah kita yang terbesar, karena ini akan menghalangi pertolongan Allah. Dosa-dosa kita akan menghalangi pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Iya. Kemudian Syekh menjelaskan mengapa kesyirikan ini sangat berbahaya kepada umat Islam. Li'annal kufra bima wallahi indahum laisa bisyai'in. Karena mengingkari penyembahan kepada selain Allah tidak mereka lakukan. Tidak mereka lakukan. Dan bukan sebagai sebuah masalah bagi mereka. Ini yang membuat masalahnya semakin parah. Artinya apa jemaah sekalian? Mereka berbuat salah tapi merasa benar. Ini ini masalahnya. Ya. Kalau orang berbuat dosa dan dia sadar itu dosa, itu mending. Kenapa? Mudah-mudahan dia taubat karena dia tahu itu salah. Yang jadi masalah ini berbuat dosa bahkan dosa terbesar mereka anggap itu kebaikan ini menambah masalahnya lebih berbahaya. Mereka yang melakukan syirik itu, justru mereka anggap itu adalah ibadah yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Subhanallah, ini kenyataannya jemaah sekalian. Bagaimana antum mau menyadarkan mereka? Dia menganggap yang dia lakukan itu adalah ibadah, ya. Lebih mudah kita menyadarkan orang yang minum khamar, orang yang makan riba, orang yang berzina, karena dia tahu itu salah. Ya. Karena dia tahu itu salah. Tapi yang ini dia menyembah selain Allah, berdoa kepada selainnya, mencari berkah di kuburan orang-orang soleh dan lain sebagainya. Dia menganggap itu adalah ibadah yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Kemudian kata Syekh, wahada jahlun minhum wa tafritun min ulama'ihim. Beliau ingatkan kepada kita, ini adalah kebodohan dari mereka akibat tidak menuntut ilmu dan juga adanya tafrid dari ulama mereka yaitu tidak mementingkan urusan tauhid, tidak menjelaskan secara detail. Li'annal amila ya'khudhu illa min alimihi. Sebab orang awam tidaklah mengambil ilmu kecuali orang yang dianggap alimnya. Maka di sini Syekh mengingatkan ada kesalahan kepada atau di, di dalam diri orang-orang yang mereka anggap sebagai ulama. Mereka anggap sebagai ulama. Bahkan jemaah sekalian, kadang yang mereka panggil ustadz, yang mereka panggil kiai, justru dialah dukun mereka. Dialah penyesat mereka. Dialah yang mengajarkan mereka berdoa kepada selain Allah. Bertabarruk dari kuburan orang-orang soleh. Yang awalnya mungkin mereka nggak tahu itu. Mereka nggak tahu. Dia yang pertama mengajarkan. Ya subhanallah, ini kondisinya. Dan beliau mengatakan lakin ba'dun nas waliyadu billah alimu daulah la alimu millah. Ya, sayang sekali sebagian orang dianggap orang alim tetapi dia adalah hanya menjilat orang-orang yang berkuasa bukan orang yang benar-benar alim berkhidmat kepada agama. Iya. Tetapi berkhidmat kepada orang-orang yang berkuasa atau orang-orang yang punya uang, subhanallah. Iya. Ini kondisi kita jemaah sekalian. Satu analisa yang berasal dari kedalaman ilmu dan pengetahuan terhadap kenyataan masyarakat kaum muslimin. Iya. Kemudian jemaah sekalian, Syekh juga memberikan satu faidah penting. Di dalam kisah Nabi Ibrahim ini, kita dapat memetik pelajaran tentang kesungguhan para nabi dan rasul di dalam berdakwah kepada tauhid. Dan terutama kepada kaumnya sendiri. Di sini Nabi Ibrahim mengatakan kepada siapa? Ayahnya dan kepada kaumnya. Ini luar biasa kesungguhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di sini ada satu faedah penting. Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan kepada kita metode dakwah. Apa metode dakwah beliau yang beliau gunakan di sini? Berdalil dengan rububiyah untuk menjelaskan kewajiban mentauhidkan Allah dalam uluhiyah berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menjelaskan kewajiban mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Ya. Ini metode yang sangat baik sepanjang masa. Sepanjang masa ini metode yang bagus. Kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kita ingatkan Allah satu-satunya yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Apalagi kalau dia sudah muslim, dia lebih percaya lagi Ya, Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Itu kan sudah keyakinan umum setiap muslim. Maka tinggal kita mengatakan, kalau begitu, enggak patut kita beribadah kepada selain Allah. Kalau dia punya sedikit akal pikiran, dia pasti akan paham. Hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memberikan rezeki, hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan, hanya Allah yang memberikan manfaat dan menghilangkan kemudaratan hanya Allah yang menguasai dan mengatur seluruh makhluknya maka tidak patut kita menyembah kepada selainnya ya oleh karena itu Ibrahim mengatakan Illalladhi fatorani. kecuali zat yang menciptakan aku jadi beliau mengatakan sebelumnya innani bara'u mimma ta'budun sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Baru beliau mengatakan, ilalladhi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Nah jemaah sekalian, perhatikan kalimat ini. Kenapa beliau tidak mengatakan illallah? Tapi beliau katakan ilalladhi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Kata Syekh, di sini ada dua faidah. Pertama, beliau memberi isyarat beliau memberi isyarat kepada kaumnya mengapa Allah harus diauhidkan di dalam ibadah karena dia satu-satunya yang mencipta kita ini yang beliau ingin mereka berpikir beliau ingin mereka berpikir illalladzi fatarani dia yang menciptakan aku hanya dia yang menciptakan kita kalau begitu hanya Dia yang pantas kita sembah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau memberi isyarat akan batilnya sesembahan selain Allah. Kenapa? Karena mereka tidak sedikit pun menciptakan kalian. Jadi, di sini beliau berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Iya. Kemudian Syekh memberikan kesimpulan Yustafadu minal ayah anna tauhid la yahsulu bi ibadatillahi ma'a ghairihi. Pelajaran terpenting kesimpulan yang bisa kita petik dari ayat ini adalah bahwasannya tauhid tidak akan terrealisasikan kalau seseorang masih beribadah kepada selainnya bal Buddha min ikhlasihi lillah akan tetapi harus dia ikhlaskan ibadah itu murnikan hanya bagi Allah semata-mata ya jemaah sekalian kalimat memurnikan ibadah hanya kepada Allah itu sudah mengandung makna berlepas diri dari sesembahan selain Allah bahkan juga bermakna membenci orang-orang yang menyembah selain Allah. Oleh karena itu kata Syekh, manusia pada akhirnya menjadi tiga bagian, tiga golongan. Kismun ya'budullaha wahdah. Golongan yang pertama adalah yang beribadah kepada Allah yang satu saja. Wa kismun ya'budu ghairahu faqat. Dan golongan yang kedua yang menyembah selain Allah saja, sedikit pun tidak menyembah Allah wa qismun ya'budullaha wa ghairuhu dan golongan yang ketiga yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah wal awwal faqat huwal muwahhid yang pertama itu saja dialah orang yang bertauhid ya jadi kesimpulannya manusia ada tiga golongan golongan yang menyembah Allah saja tidak kepada selainnya inilah orang yang beriman Golongan yang kedua yang menyembah selain Allah saja, tidak kepada Allah. Inilah golongan orang kafir. Dan golongan yang ketiga, golongan yang menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Inilah golongan orang-orang musyrik. Yang pertama saja disebut orang bertauhid dan orang yang beriman. Alhamdulillah, kita sudah bahas dua dalil yang terdapat di dalam bab ini. Semoga bermanfaat. dari agama atau dia mungkin paham tapi ada ada syubhat sehingga dia berdoa kepada selain Allah begitu. Eh, eh, gitu ya, karena syubhat itu kemudian dia berbuat syirik. Nah. Ya. Baik. Jamaah sekalian, itu kufur akbar. Orang yang tidak berlepas diri kepada sesembahan selain Allah ya atau dari sesembahan selain Allah itu murtad. Keluar dari Islam. Bukan lagi muslim. Bukan lagi muslim. Misalkan dia mengatakan uh, boleh menyembah kepada Yesus. Boleh. Walaupun dia nggak pernah masuk gereja. Dia muslim, dia sholat, dia puasa, tapi dia mengatakan boleh bagi siapa yang mau. Itu kan hak dia. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Iya. Dia belum mengamalkan la ilaha illallah. Dia belum mengamalkan la ilaha illallah kalau dia memiliki keyakinan seperti itu. Ya. Atau dia mengatakan agama lain juga benar. Apalagi dia katakan semua agama sama, ya, atau sok bijaksana. Jangan saling menyalahkan, ya. sok bijaksana. Jangan saling menyalahkan. Agama Islam kan agama rahmat. Ya. Ini sok bijaksana namanya, kufur. Kalau dia mengatakan ada agama Islam, ada ada agama selain Islam yang benar atau semua agama sama. Kenapa? Kenapa kufur? Pertama, karena semua agama selain Islam mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Bagaimana mungkin dia katakan benar? Dan yang kedua, itu adalah pengingkaran terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah, diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Lalu dia mengatakan ada juga yang benar yang lain. Nasrani misalkan. Ini sudah jelas-jelas pengingkaran. Atau Allah mengatakan, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam." Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Atau ayat Allah, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalith thalatha." Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Kemudian dia mengatakan mereka tidak kafir maka dia menjadi kafir seperti mereka. Karena sudah jelas-jelas dia mendustakan ayat itu. Iya, dia mendustakan ayat tersebut. Ini pertanyaan yang pertama tadi. Itu hukumnya murtad, keluar dari Islam. Hukumnya murtad keluar dari Islam. Kalau dia membenarkan tidak berlepas diri dari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau tidak menyalahkan orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang orang yang berbuat syirik karena adanya syubhat. Iya. Dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi seperti itu. Orang berbuat syirik karena adanya syubhat. Contohnya apa syubhat mereka? Tawasul tawasul. Ini jadi syubhat bagi mereka. Karena mereka tidak paham, tawasul itu ada yang sesuai syariat, ada yang bertentangan dengan syariat. Ya, dengar kalimat tawasul seakan-akan itu benar. Ketika mereka berdoa kepada para wali, mereka telah beribadah kepada para wali. Tetapi gurunya mengatakan itu bukan ibadah, namanya tawasul. Ya. Maka itulah syubhat mereka. Ya. Dari segi hukum, dari segi penghukuman, nah ini mungkin yang antum tanyakan hukum pelakunya. Kapan dia disebut kafir, murtad, keluar dari Islam? Nah jemaah sekalian, ahlu sunnah itu membedakan dua bentuk pengkafiran disebut takfir mutlak dan takfir muayyan. Ya. Takfir mutlak artinya mengkafirkan perbuatan atau pengkafiran secara umum, tidak ada person yang ditunjuk. Sedangkan takfir muayyan itu adalah mengkafirkan orang tertentu. Ya, misalkan kita mengatakan Nah sekarang kita contohkan dua macam pengkafiran. Ini kalimat contoh. Seperti yang saya katakan tadi, itu pengkafiran mutlak. Misalkan saya mengatakan, siapa yang membenarkan penyembahan kepada selain Allah, dia kafir, murtad. Ini kalimat umum. Kan gak ada orang yang saya sebut murtad. Gak ada kan? Jadi, jangan langsung dipahami semua orang yang melakukan seperti itu berarti langsung bisa kita murtadkan, bisa kita kafirkan, tidak. Iya. Tidak semua orang. Saya mengatakan misalkan barang siapa yang berdoa kepada para wali dia kafir, murtad keluar dari Islam. Ini kalimat mutlak namanya. Mutlak, mutlak artinya umum, tidak ada yang difonis. Nah, beda kalau saya mengatakan, nah ini contoh takfir muayyan. Si fulan dia sudah kafir karena dia berdoa kepada selain Allah. Ini dua kalimat antum harus bedakan. Dua kalimat, ya. Fulan, Udin katakanlah, ya. Nanti Udin marah lagi, ya. Ini contoh saja ya. Katakanlah Udin. Kalau mau bilang Abdullah kayaknya berat. Ya. Udin misalkan, Udin kafir. Udin kafir. Ini namanya takfir muayyan. Artinya langsung kita tunjuk dia kafir. Nah, dari tadi yang kita bicarakan adalah yang pertama, bukan yang kedua. Dan itu tidak otomatis. Tidak, apa namanya? Kalau kita mengatakan orang yang berdoa kepada selain Allah, dia musyrik kafir, itu tidak otomatis berarti kita mengkafirkan semua orang muslim yang berdoa kepada selain Allah. Maka jangan salah paham. Ya, makanya orang mengatakan Ahlu sunnah itu suka mengkafirkan, padahal tidak. Itu bukan mengkafirkan orang, tapi mengkafirkan perbuatan. Kenapa? Karena orang yang melakukan, orang muslim, orang muslim ya, dia sudah masuk Islam, dia beragama Islam, kemudian dia melakukan perbuatan kekafiran, itu tidak otomatis menjadi kafir. Tidak otomatis menjadi kafir. Ada empat penghalangnya yang harus dihilangkan dulu. Baru dia bisa difonis kafir satu kebodohan. Ya, walaupun ulama juga di sini merinci kebodohan itu karena apa? Kalau dia sendiri mampu belajar, ada ustadz boleh dia belajar, bisa dia pelajari, dia kenal, tapi dia nggak mau, nah ini nggak diberi uzur. Tapi kalau dia berusaha belajar, tapi dia belum ketemu orang yang mengingatkan dia, maka dia diberi uzur. Ya, ini satu kebodohan. Yang kedua, Ketidaksengajaan. Tidak sengaja. ya, Lupa misalkan atau salah ucap. Contohnya apa? Dalam hadis tentang orang yang kendaraannya hilang di apa namanya? padang pasir. ya kan? Hilang kendaraannya di situ ada semua perbekalannya. Lalu dia sudah putus asa mencari, Gak ketemu. Dia sudah duduk di bawah sebuah pohon nunggu mati. Tiba-tiba kendaraannya muncul, lengkap dengan bekalnya. Luar biasa senangnya. Ya, dia pikir sudah mau mati, ternyata muncul lagi kendaraannya. Apa dia katakan? Allahumma anta abdi wa ana rabbu. Ya Allah, Engkau lah hambaku, akulah Rabbmu. Enggak sengaja kan? Apa gitu dikafirkan? Tidak. Ya. Ini yang kedua, tidak sengaja. Ya. Kemudian yang ketiga karena takwil, syubhat, persis seperti yang Tuhan tanyakan. Karena adanya syubhat. Ya, makanya mayoritas ulama tidak mengkafirkan khawarij. Walaupun ada segelintir ulama mengkafirkan khawarij. Tapi mayoritas ulama ahlu sunnah tidak mengkafirkan khawarij. Kenapa? Karena ada takwil, ada syubhat mereka. Apa kekafiran Khawarij? Ya? Apa? Memberontak bukan kekafiran. Ya? Menghalalkan Allah yang Allah haramkan. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, yaitu darah kaum muslimin. Ini kufur. Kufur. Tapi mereka bodoh. Mereka kena syubhat. Ya. mereka pikir itu jihad, itu syubhatnya. Dia punya ayat-ayat, dia keluarkan ayat-ayat jihad padahal yang dibunuh kaum muslimin. Makanya ulama tidak mengkafirkan mereka karena adanya takwil yang salah. Ya, ada syubhat mereka. Ini yang ketiga. Yang keempat, keterpaksaan. Ya, sebagaimana firman Allah, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman." Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Makanya jemaah sekalian, Sekali lagi saya ingatkan, kita berbicara tentang amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan kekufuran. Bukan kita berbicara tentang memfonis orang itu kafir, bukan. Ya. Kita bicara tentang perbuatan kekufuran yang harus kita jauhi dan kita dakwahi orang melakukannya. Adapun memfonis orang itu pantas atau tidak disebut kafir atau masih muslim, itu persoalan yang berat. Ya, nggak mudah. Harus kita hilangkan dulu penghalang-penghalang itu tadi. ya Harus kita hilangkan penghalang-penghalang itu tadi. Makanya Syekh Soleh Al-Fauzan ketika beliau ditanya, "Ya Syekh, boleh nggak orang sudah mapan, sudah matang ilmunya, sudah banyak belajar, kemudian dia mengkafirkan orang?" Kata Syekh, nggak patut. Ini pintu nggak boleh dibuka. Kalau dibuka semua orang masuk bahaya. Terjadi pengkafiran secara serampangan. Makanya kata Syekh, lebih amannya persoalan ini diberikan kepada ulama. Dan bahkan kata Syekh, ulama yang khusus yaitu mereka yang bertugas di mahkamah syariat. Ya. Jadi seperti itu. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau kita salah mengkafirkan, pengkafiran itu kembali kepada kita. Ini masalahnya yang perlu kita khawatirkan. Ya, Nabi SAW bersabda, "Mengqala li akhihi ya, ya kafir faqad ba'a bihi Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka ucapan itu akan kembali pada salah satu dari keduanya. Ini yang perlu kita waspadai. Ya. Orang-orang yang suka mengkafirkan itu nggak mikir dia nggak mikir ucapannya itu bisa kembali kepadanya. Nauzubillah. Ini yang perlu kita takutkan jamaah sekalian. Ya. Jadi demikian. Wallahu a'lam. Kami pernah diskusi dengan orang-orang yang hobi ziarah wali songo. Mereka mengatakan kami tidak meminta kepada kuburan ataupun ahli kubur. Kami berdoa kepada Allah mendoakan si ahli kubur dan berdoa agar Allah memberikan keberkahan kepada kami. Bagaimana ini Ustaz? Mohon penjelasan. Pertama, ini tidak sesuai kenyataan. Kenyataan betul ada yang melakukan ini berdoa kepada Allah, ada pula yang berdoa kepada penghuni kubur. Itu kenyataan. Ya. Kenyataannya ada yang ke sana ya Syekh fulan, ya wali fulan. Ya. Minta, kabulkan doaku. Itu kenyataannya. Jadi kalau dia melakukan ini mungkin dia saja dan rombongannya. Tapi yang lain bagaimana? Apakah dia bisa pastikan? Yang kedua, di samping berdoa ada kesyirikan yang lain. Contohnya apa? Mencari berkah dari kuburan itu. Ya, makanya pulang mereka bawa batu-batunya kan? Ya, sampai-sampai ada kuburan yang ya. <laughs> sampai ambles ke bawah karena batu-batunya dibawa pulang. Itu juga syirik. Itu juga syirik. Dan itu bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Insya Allah nanti akan datang bab penjelasan tentang tabarruk. Kalau dia yakin kuburannya itu atau penghuni kubur bisa memberikan berkah dengan sendirinya bukan Allah, itu syirik besar. Tapi kalau dia yakin itu hanya sebab, maka itu adalah syirik kecil. Nah, kemudian jemaah sekalian, katakanlah benar mereka datang untuk mendoakan orang yang di kuburan. Maka jemaah sekalian masih ada kesalahannya. Dari sisi itu sudah benar. Kita ke kuburan untuk mendoakan orang yang sudah mati. Kalau dari sisi itu sudah benar. Tapi masih ada kesalahan yang lain. Ya. Kalau kuburan itu tempat orang melakukan kesyirikan, maka tidak patut kita ke sana. Dan untuk mendoakan, nggak ada syaratnya harus datang di kuburannya nggak. Kalau kita doakan dalam sholat, justru itu lebih baik. Terlebih dalam sujud, ya saat terbaik untuk berdoa atau di sepertiga malam yang terakhir. Nggak harus untuk mendoakan para wali harus kita datang di kuburannya tidak harus. Ya. Jadi kuburan itu ada orang yang datang sekedar mendoakan, tapi ada yang berbuat syirik, kemudian kita ikut datang ke sana, sama saja kita ikut meramaikan. Kita ikut meramaikan. Apalagi kalau apa namanya sudah ma'ruf di situ, orang minta berkah. Kemudian datang seorang tokoh atau seorang kiai. Padahal dia nggak minta berkah, dia berdoa kepada Allah. Tapi orang kan bisa salah paham. Orang bisa salah paham. Orang mengira, tuh Pak Kiai juga minta berkah. Iya kan? Padahal tidak. Jadi itu bisa mengantarkan atau menyebabkan orang jadi syirik gara-gara perbuatan dia walaupun dia nggak berbuat syirik. Kemudian jamaah sekalian, para ulama juga menjelaskan tidak boleh melakukan safar karena keutamaan satu tempat kecuali ketiga masjid. Ya. Nah, ini tidak sedikit mereka melakukan safar karena merasa itu kubur yang keramat. Ya. Iya kan? Jemaah sekalian Nabi SAW sudah melarang la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan safar kecuali ke tiga masjid yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Iya. Ini larangan yang lain. Belum lagi kalau pergi di sana Eh, ibu-ibu uh, pengajian, nggak ada mahram. Iya, ini juga kesalahan yang lain. Dan juga jemaah sekalian, termasuk kesalahan besar kalau dia ke sana bermaksud juga sekalian memohon kepada Allah untuk kebutuhannya. Iya. Jadi dia bukan sekedar datang berdoa untuk kebaikan si mayit tapi dia juga berdoa untuk kebaikannya. Maka beribadah di kuburan terlarang. Apalagi kalau sampai dia lakukan sholat. Ya, insya Allah nanti akan datang bab khusus membahas tentang ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laknatullahi alal Yahudi wal Nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya. Jadi dia ke sana untuk berdoa kepada Allah untuk kebaikan dirinya, bukan untuk mayat. Ya. Kemudian jemaah sekalian, kalau dia yakin lagi karena itu kuburan keramat yang dikubur adalah wali, insya Allah kalau saya berdoa di situ peluang dikabulkan lebih besar. Maka ini juga bid'ah. Ini keyakinan yang bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Jadi kesalahannya banyak. Kesalahannya banyak. Bisa jadi itu maksiat, bisa jadi itu bid'ah, dan yang paling berbahaya adalah kesyirikan. Ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya tunda karena ada datang babnya yang menjelaskan tentang itu. Bolehkah menggunakan doa dari ayat Al-Quran saat sujud? Insya Allah boleh, karena kita niat berdoa, bukan niat membaca Al-Quran. Ya. Kita petik bacaan-bacaan yang mengandung doa, boleh insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa azab benar. Ini dari Al-Quran, boleh kita baca insya Allah Tapi yang terbaik, kita baca sesuai doa-doa yang pernah dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang dibaca dalam sujud diucapkan dalam hati atau dengan lisan. Doa yang dimaksud bukan bacaan saat sujud, tetapi doa lain yang kita ingat dingin. Baca dengan lisan, baca dengan lisan. Jika saya sholat sendirian di masjid karena ketinggalan berjamaah saat masuk masjid, apakah saya sholat tahiyatul masjid dulu baru sholat wajib atau langsung sholat fardu wajib? Kalau jamaahnya belum selesai, maka langsung kita sholat wajib. Kalau jamaahnya belum selesai, kita langsung sholat wajib ikut jamaah. Posisi apapun jamaah, kita ikut. Walaupun kita terlambat, kondisi jamaah dalam posisi apapun kita ikut. Hanya saja, kalau kita dapati imam masih rukuk, maka kita dapat satu rakaat itu. Tapi kalau imam sudah bangkit, maka kita tidak dapat satu rakaat. Ya. Tapi kalau sudah selesai semuanya, boleh tidak masalah insya Allah. Kalau waktunya masih lapang, kita sholat sunnah qobliyah terlebih dahulu. Dan itu sudah bisa kita niatkan sekaligus dengan tahiyatul masjid. Boleh digabungkan niat. Ya. Kalau waktunya masih lapang, kecuali waktu sudah mau habis, maka kita dahulukan yang wajib. Saya pernah ketahuan bantu saudara biaya kuliah oleh istri. Saat itu disepakati jika saya bantu saudara lagi tanpa sepengetahuan istri, maka jatuh talak satu. Seandainya saya tetap bantu saudara saya, apakah jatuh talak satu kepada istri? Talak satu itu ketentuan suami, kehendak suami, bukan diatur istri. Ya. Jadi insya Allah tidak jatuh talak. Ya. Ada sebuah hadis yang isinya tentang doa yang tidak Allah kabulkan di dunia akan menjadi pahala untuk kita di akhirat nanti. Lalu pertanyaannya bila kita mendoakan orang lain misal mendoakan agar mendapatkan hidayah, jika Allah tidak kabulkan, apa doa tersebut menjadi pahala kita atau pahala orang yang didoakan? Kalau dia nggak dapat hidayah karena kafir, yang nggak dapat pahala dia sama sekali. Iya. Pahalanya adalah pahala kita karena kita yang berdoa. Doa itu ibadah. Kita berdoa, kita yang dapat pahala. Bagaimana bila ada yang melakukan kesyirikan tetapi orang tersebut tidak tahu kalau perbuatannya itu syirik? Apakah tetap salah? Kalau tetap salah, tetap salah. Tapi yang jadi masalah seperti yang kita bicarakan tadi, pantas nggak dia dikafirkan? Maka kita sudah jawab tadi. Untuk mengkafirkannya itu berat. Kalau bicara perbuatannya salah, jangan ragu. Jadi di, di sini dua hal. Tentang perbuatannya dan tentang orangnya. Tentang perbuatannya kita katakan salah kufur, dia sudah berbuat salah. Dia pelaku kekafiran. Kita katakan demikian. Pelaku kesalahan terbesar. Tapi apakah pantas dia dikafirkan atau tidak? Nah, ini pembicaraan lain. Harus terpenuhi syarat-syarat pengkafiran terlebih dahulu. Iya. Walaupun ada ulama yang mengatakan dilihat dulu itu permasalahannya khafiyah, permasalahan yang samar, atau jaliyah, yang jelas. Ya. Kalau permasalahannya jelas, masa sih dia nggak tahu? Iya kan? Contohnya apa? Ya, misalnya sujud kepada berhala. Masa sih dia nggak tahu? Ya. Tapi jemaah sekalian, kenyataannya memang ada yang nggak tahu. Ya. Artinya apa? Ini sesuatu yang relatif, nisbi. Bagi sebagian orang itu sudah jelas. Nggak mungkin kita nggak tahu. Tapi bagi orang lain, dia nggak tahu. Memang betul dia nggak tahu. Iya. Jadi ini permasalahan relatif, ya nisbi sifatnya. Jadi intinya adalah tidak mudah kita mengkafirkan. Bagi kita sudah jelas kekufuran, bagi dia belum jelas. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Beliau pernah mengatakan kepada orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang semisalnya yang mengingkari sebagian sifat-sifat Allah. Kata beliau, ini kalau saya yang lakukan, saya kafir. Kalau saya yang lakukan, saya kafir. Paham ya? Karena beliau tahu jelas, luar biasa ilmunya. Tapi mereka ini orang-orang bodoh. Nggak bisa saya kafirkan mereka. Jadi relatif. Kalau kita mengatakan ini permasalahan jelas, ini sudah samar, ini masih samar, itu sifatnya relatif. Ya. Intinya adalah soal mengkafirkan itu seperti nasihat para ulama itu bukan hak setiap orang. Ini kalau dibuka bahaya. Ya, jadi kafir mengkafirkan. Bagaimana sikap kita ketika ada seorang guru agama Islam di sekolah menjelekkan atau meremehkan sunnah Nabi SAW. Ya. Kalau pemerintah itu harus dihukum mati. Ini kufur, murtad, keluar dari Islam, menghina satu ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti akan datang babnya. Kalau pemerintah hukum mati, kalau dia nggak mau tobat, kalau kita maka kita nasihati, kita nasihati, kita ingatkan, kita sadarkan dia. Ya, maka disinilah pentingnya kita menuntut ilmu agama supaya kita bisa menjelaskan dengan baik. Dosa syirik dan orang tua kita melakukan kebid'ahan sampai meninggal dunia, apakah bisa diampuni oleh anaknya yang soleh? Jamaah sekalian, selama kita belum mengatakan atau belum dihukumi orang itu sebagai orang kafir, berarti dia muslim berarti dia muslim maka kita doakan. Iya. Selama kita belum sampai pada hukum orang ini sudah kafir, maka berarti dia masih tetap dalam keadaan sebelumnya yaitu muslim. Maka kita doakan. Iya. Ini masya Allah ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dibahas di buku ini. Sudah dekat pembahasannya, kita pending.